بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahmakumullah. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan salat sunat, sudah selesai melakukan salat fardu. Kalau menurut janji Allah dan janji Rasulullah, kita-kita ini saat-saat ini adalah orang-orang yang bahagia karena sayyiat-sayyiat kita, hukuman-hukuman Allah kepada kita yang timbul karena dosa-dosa kecil kita kepada Allah telah dihapuskan. Bahagia ya kalau hukuman-hukuman kecil gara-gara dosa kecil telah dihapuskan oleh sholat sunat kita sebelum subuh tadi. Hukuman-hukuman besar, zunub atau khati'ah telah diampuni oleh Allah karena kita telah melakukan salat fardu. Kayaknya beres sudah Pak ya, bagus kan? Situasinya bagus sekali. Dalam situasi yang bagus begini, ya bagus juga kalau kita terus mengisinya dengan doa. Dalam keadaan yang hening, bening, kita terbebas dari hukuman-hukuman. Akal dan jiwa kita terarah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat seperti ini sebetulnya adalah baik untuk berdoa. Udah Allah kata Nabi, wa anta muqinun lil ijabah. Berdoalah kepada Allah pada waktu di mana kamu berada pada keadaan yakin bahwa doa kamu itu dikabulkan Allah. Karena ini suatu situasi bagus ya. Yakin kita bahwa doa kita itu akan dikabulkan Allah. Kalau lagi belepotan dengan pekerjaan, kadang-kadang setengah yakin kita. Seolah doa asal jadi aja. Tapi saat-saat seperti ini bagus sekali untuk berdoa. Banyak doa yang diajarkan di dalam agama kita ini. Ada yang kita sebut dengan doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ujungnya kita minta diselamatkan dari neraka. Itu di akhirat ya. Kalau di dunia kita minta ampun hukuman besar karena dosa besar. Kalau di dunia kita minta dihapuskan hukuman kecil karena dosa kecil. Kalau di dunia kita minta rezeki yang halal, tadi kita berdoa, imam berdoa, memimpin kita berdoa, kami mohon ya Allah kebaikan hari ini dan hari-hari sesudah hari ini. Kami mohon ya Allah perlindunganmu dari kejahatan-kejahatan yang akan timbul pada hari ini dan kejahatan-kejahatan yang akan timbul pada hari-hari esok lusa. Satu ya, di dunia itu. Tadi kita minta, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Kita minta supaya kehidupan kita di dunia ini ditutup dengan husnul khatimah. Yakni, Qawlu la ilaha illallah inda ya ajalina yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada waktu ajal kita tiba. Apalagi yang di dunia ya, biasanya minta apa Pak? Minta husnul khatimah, minta rezeki, minta tidak disiksa. Ada lagi, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina. وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت kita minta ya apa namanya nanti kalau sakaratul maut yang gampang gitu putusnya juga gampang jangan sampai muter-muter jangan sampai kita meraung-raung ya Allah sakit ya Allah sakit gitu ya Jangan sampai kita waktu putus ajarnya, ya Allah panas, gitu, panas. Itu kan tanda-tanda su'ul khatimah. Tanda-tandanya. Kemudian kita berdoa lagi untuk keselamatan. Salamatan fi dinina. Selamat kami di dalam beragama ini. Agama kami tidak rusak gara-gara kelakuan kami sendiri. Ada kalanya agama itu rusak gara-gara kelakuan orang-orangnya. Orang kafir itu sering memandang Islam itu sebelah mata karena kelakuan orang Islam. Orang-orang pintar yang kafir sering mengobok-obok, menghujat agama. Kita ikut-ikutan. Rusak agama. Kita lari dari Al-Quran dan Al-Hadis, sunnah Rasulullah, rusak agama. Salamatan fi dinina. Wa'afiatan fi jasadina. Kami minta sehat walafiat jasad tubuh kami ya Allah. Alhamdulillah pakai Ramadan ini. Ramadan adalah salah satu hikmahnya adalah penyehatan secara massal saya, saya sudah merasa sejak kemarin badan saya terasa agak lebih enak dari sebelum Ramadan. Apa sebab? Dulu kita pernah berdiskusi panjang lebar dengan Profesor Dadang Hawari. Beliau menguraikan menurut disiplin ilmu yang beliau miliki apa hikmah puasa bulan Ramadan ditinjau dari sudut kesehatan jasmani dan rohani. Antara lain beliau mengatakan, dengan puasa Ramadan, maka mekanisme tubuh kita itu dengan sendirinya menguras racun-racun yang merusak saraf, menguras racun-racun yang merusak sel-sel kita. Itulah sebabnya kata beliau, awal-awal Ramadan ini berat kita menurun. Lemak-lemak yang tidak perlu sudah dikuras. Sel-sel sudah menjadi segar. Hal itu akan membawa kesegaran jasmani dan rohani. Wa'afiyatan fi jasadina. Wa ziyadatan fi ilmina. Kami mohon ditambah ilmu ya Allah. Baik melalui majlis ta'lim, melalui buku, melalui berbincang-bincang sesama kawan-kawan kami ingin menambah ilmu pengetahuan tentang dunia ini maupun tentang akhirat. Wa barakatan fi rizqina. Kami minta keberkatan di dalam setiap rezeki yang kau berikan kepada kami. Baik rezeki yang nyata berupa benda dan uang maupun berupa rezeki-rezeki yang tidak nyata. Wa taubatan qablal maut Mohon kami ini menjadi hamba-hamba yang bertaubat sebelum mati. Ajilu bitaubah qablal maut. Bertobatlah, berhentilah kerjaan gak benar sebelum mati. Warahmatan indal maut. Mohon diberi rahmat dan kasih sayang pada waktu kami mengalami kematian. Kata Nabi waktu kira-kira 10 hari lagi akan meninggal, Nabi bersabda, "Ala inna lil mauti sakarat." Ala inna lil mauti sakarat. Rasulullah dulu meninggal mulai sakitnya itu kira-kira 10 hari doang ya. Dimulai Rasulullah mendadak suatu malam, tengah malam, jam satuan. Rasulullah berziarah ke pemakaman Baki. Gitu kan mulai sakitnya itu. Salah seorang ajudan beliau ikut berdua. Disitulah Rasulullah berdoa di pemakaman Bakih, Ya Allah ya Tuhanku, minta diampuni sahabat-sahabatku yang telah dikuburkan di tempat ini maupun dikuburkan di tempat-tempat lain, baik yang mati karena sakit maupun yang mati karena mati syahid di dalam berjuang menegakkan agamamu. Panjang lebar Rasulullah berdoa malam itu. Kata ajudannya ini, Hadis itu diriwayatkan dari ajudan Nabi ini. Kemudian besoknya Nabi mulai sakit. Nah waktu itulah Nabi berkata, Ala inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu kita mengalami sakarat. Sakarat itu mabok. Mabok itu bisa tidak sadar ya. Kalau dalam waktu sakarat itu, waktu mabok itu kita betul-betul mabok, itu jelas suul khatimah. Mabok gak ingat apa-apa kan? Tidak ingat Allah, tidak ingat siapa-siapa. Gitu. Mabuk namanya. Nggak karuan. Gitu ya. Jadi walaupun ada saat-saat mabuk pada waktu mati itu, kita minta tadi husnul khatimah, kita masih ingat Allah. Terakhirnya begitu kan? Masih ingat Allah. Nah, ini teka-teki buat kita semua. Ya. Tidak ada kecualinya, teka-teki. Semua orang masih dalam keadaan teka-teki. Besok itu supaya kita ditolong oleh Allah ya kita berdoa. Wa maghfiratan ba'dal maut. Mohon setelah kami di, diwafatkan kami tetap diampuni siksaan. Kalau sudah wafat kita minta ampun, minta ampun apa? Kalau siksaan di bumi kan udah ya karena kita nggak hidup di bumi lagi. Kita udah mati. Kalau kita minta ampun sesudah maut apa artinya? Minta jangan disiksa kubur. Jangan ada siksa kubur. Siksa kubur timbul karena sisa-sisa dosa besar. Sisa-sisa hukuman karena kita banyak dosa besar. Atau sisa-sisa hukuman karena kita terlalu banyak melakukan dosa kecil. Itu bisa diakumulasikan dikit-dikit-dikit-dikit kita berdosa besar. Ya Allah minta ampun, minta ampun terus. Iya kata Allah. Ibaratnya hukumannya seribu. Kita minta ampun. Iya kata Allah saya ampuni dua ratus. Minta ampun lagi. Iya saya ampuni dua ratus. Udah empat ratus ya. Minta ampun lagi. Diampuni lagi tiga ratus. Sudah tujuh ratus yang diampuni. Minta ampun lagi. Sembilan ratus diampuni. Minta ampun lagi. Sembilan ratus sembilan puluh diampuni. Minta ampun terus, habis sholat dan sebagainya. Terus kita, Allahumma firli, Allahumma firli. Allah ampuni 999,9. Tinggal berapa lagi? Seperseribu <laughs> lagi ya. Nah ini yang nyisa dikit ini. Gara-gara dosa besar ya. Para ulama mengatakan hukuman gara-gara dosa besar itu tidak bisa dihapus seluruhnya. Kalau hukuman dosa kecil, hapus seluruhnya. Kalau hukuman gara-gara dosa besar, ada nyisa. Seper seribu. Kalau misalnya hidup 70 tahun, tiap hari bikin dosa besar, nyisa seper seribu. Hukumannya. Yang belum diampuni. Berarti 70 tahun kali 365 hari kali seper seribu. Kira-kira dua bulan kena azab kubur wajar nggak itu? Wajar ya, <laughs> masih kena ya. Masih kena. Walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, masih bisa kena. Sebab seper seribu kali tujuh puluh tahun. Tetapi kita minta ampun wa maufiratan ba'dal maut. Minta diampuni lagi ya Allah yang kumpulan dari seper seribu seper seribu itu. Saya ampuni lagi kata Allah. Tinggal 70 tahun hidup, saya ampuni 60 tahun. Jadi 60 kali 365 hari kali seper seribu diampuni lagi. Tinggal dikit sekali ya. Digebuklah kita oleh malaikat dua hari. Masih bisa kena. Tapi kita minta wa mau suratan ba'dal mau Itu doa kita. Belum lagi doa saudara-saudara kita kaum muslimin. Allahumma mau lana wali walidaina walil mu'minina wal mu'minat. Ya kan? Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Diampuni lagi. Dua hari itu tadi diampuni lagi. Disiksa dua jam. Masih bisa kena. Anak kita memohon ampun. Allahumma fili wali walidayya. Dua jam diampuni lagi digebuk 20 kali doang misalnya, 20 menit. Bisa saja. Tapi perlu wa maufiratan ba'dal mau Mohon ampun sesudah kematian. Artinya mohon ampunan terhadap siksa kubur. Selesai. Itu doa kita lagi. Yang bagus-bagus semua itu ya. Nah sekarang ada doa-doa kita disuruh oleh Allah memohon perlindungan kepadanya Ya Allah kami memohon perlindungan. Seperti doa yang kita tambahkan yang dianjurkan oleh Nabi dibaca sesudah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ya. Wa min azabin nar dari siksa neraka di akhirat. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah-fitnah, balak-balak yang timbul di dalam kehidupan maupun setelah kematian. Ada saja balak timbul setelah kematian itu. Seorang tua meninggal, begitu ayahnya meninggal, anaknya ribut, berantem. Ya kan? Itu namanya fitnatul mamat fitnah yang timbul setelah kematian. Maka oleh sebab itu kita mesti wasiatkan kepada anak-anak jangan berisiklah. Mesti diwasiatkan oleh agama. Kalau ayah ibu itu mempunyai harta, maka dia harus mewasiatkan. Antara lain mewasiatkan agar kamu berbagi, kalian-kalian itu nanti berbagi harta peninggalan bapak dan ibu ini dengan cara faraid ya menurut hukum waris yang diajarkan oleh agama. Nanti kalau siapa yang susah di antara kalian setelah dibagi waris menurut hukum agama itu, ya siapa di antara anak-anak yang mempunyai kemampuan mbok ngasih kepada kakaknya atau adiknya yang kurang mampu. Itu harus dititipkan itu. Harus diwasiatkan wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya Allah kami mohon perlindunganmu daripada fitnah bala huru hara yang ditimbulkan oleh dajjal kita disuruh berlindung dajjal itu siapa dagelan ya, bahasa Jawanya sama dengan dagelan Dajjal kalau dieja dalam bahasa Mesir dagal. Dagal ya dagelan gitu ya. Walaupun beda dikit artinya antara dagel di dalam bahasa Arab dengan dagel di dalam bahasa Jawa itu. Dajjal ini pembohong. Nabi bersabda, nabi-nabi sebelumku telah mengingatkan masing-masing umatnya tentang bahaya Dajjal. Maka aku pun mengingatkan umatku tentang bahaya Dajjal. Sampai kita diperintahkan oleh Nabi untuk membaca doa di dalam sholat, di dalam tahiyat. Doa paling bagus kan di dalam sholat. Walaupun sesudah sholat ada saat-saat abdol, tetapi ulama sepakat doa yang terbagus adalah doa di dalam sholat. Jadi kalau kita habis sholat maghrib, boleh saja kita tidak berdoa angkat tangan. Masing-masing berdiri untuk sholat sunat ba'diyah. Di dalam sujud sholat sunat ba'diyah itu masing-masing ber, berdoa. Itu cakel lebih cakel Walaupun sesudah maghrib itu ada juga menit-menit yang afdal. Bagus juga. Habis salat, Assalamualaikum, salam, langsung bangkit salat dua rakaat. Berdoanya di dalam salat dua rakaat itu baik waktu sujud maupun di dalam waktu rokok, Kalau kita sudah salah sunat sendiri-sendiri begitu kan boleh lama ya. Tidak terikat kan? Imam juga nggak terikat. Harus menggampangkan makmumnya. Ini sudah sendiri-sendiri. Berdoa waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Terus berdoa apa? Berdoalah di waktu sujud itu. Atau di antara dua sujud. Memang selalu berdoa ya. Rabbi firli warhamni. Dan seterusnya. Atau di waktu ruku. Berdoalah. Atau terakhir sekali sebelum kamu salam dari salat sunatmu itu. Itu doa terbaik nomor satu. Yang nomor dua baru sesudah salat, detik-detik sesudah kita salat fardu. Itu menyangkut waktu. Nah kalau menyangkut tempat, doa yang paling bagus adalah di di Arafah. Maya ah, di Arafah situ. Di Arafah, di Masyarul Haram, di Mina, di Musdalifah, di Ka'bah. Itu ke kan tempat. Sesudah itu tempat yang paling bagus di masjid. Jadi ada waktu yang bagus, ada tempat yang bagus. Keadaan kejiwaan kita tadi saya katakan, "Udu' Allah," kata Nabi, "wa antamu muqinun lil ijabah." Berdoalah kepada Allah pada saat kamu kuat keyakinan, saya dekat dengan Allah, saya ingat kepada Allah, saya ini berserah diri kepada Allah. Dalam keadaan begitu berdoalah. kamu bisa meyakini bahwa doa kamu itu akan dikabulkan. Jadi kita sudah minta perlindungan Allah dari azab neraka. Dulu sudah kita kaji ya. Neraka-neraka sudah kita kaji. Sebab-sebab orang masuk neraka sudah kita kaji. Beres kan? Jadi kalau kita bilang bika min sakhatika wan nar kami berlindung kepadamu ya Allah dari neraka. Kita sudah tahu. Neraka jahanam itu gara-garanya apa? Neraka jahim gara-garanya apa? Sudah kan di slide kita di sini kajian tafsir kita. Neraka jahim itu apa sebabnya orang masuk situ? Nah, kalau kita berlindung daripada neraka-neraka itu, caranya yang praktis, jangan mengerjakan hal-hal yang menjadi penyebab masuk neraka-neraka itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta surga. Surga sudah kita bicarakan. Ya. Surga secara umum di dalam Al-Quran itu surga-surga semua surga. Disebut oleh Al-Quran dengan Darussalam. Itu untuk seluruh surga yang di akhirat itu. والله يدعو إلى دار السلام السلام negeri sejahtera, kehidupan sejahtera. Nah, at atau di tempat lain Allah menamakannya Darul Muqamah. Negeri yang mantap kehidupannya ialah di syurga. Tetapi di antara surga-surga yang umum itu dirinci oleh Allah dengan kata-kata jannah yang berbentuk jamak. Nah, dalam Al-Quran, surga yang ditampilkan dengan bentuk kata jannah yang berbentuk jamak ada empat. Jannatul Firdaus, Jannatu Aden, Jannatun Na'im. Satu lagi, Jannatul Ma'wa. Itu yang surga akhirat. Syarat-syaratnya ada. Mau masuk surga Firdaus apa syarat-syaratnya? Mau masuk surga Aden apa syaratnya? Mau masuk surga An-Naim apa syaratnya? Mau masuk surga Al-Ma'wa apa syaratnya? Sudah kita kaji ya. Dalam kajian tafsir kita. Beres ya sebetulnya ya. Kita sudah minta perlindungan. Apalagi yang kita minta berlindung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wah ini berat. Sebab ini urusan seumur hidup. Dia menggoda seumur hidup kita. Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Starting pointnya kita kalah ya. Udah kalah kita kan. Dia lihat kita, kita tidak lihat dia. Ini berat urusan. Quran mengatakan, sampai mau baca Quran pun, mau baca Quran. Fa'idha qara' الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Apabila engkau akan membaca Quran, maka berlindunglah dulu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk itu. Mau baca Quran, padahal dia takut karena sama Quran. Tapi harus berlindung terlebih dulu. Para nabi dan rasul pun Dicoba di kota katik digoda oleh setan iblis itu. Tapi mereka punya kekebalan. Punya kekebalan. Kita tidak. Berlindung kepada syaitan. Syaitan itu dulu berapa ya? Sudah kita kaji kan? Dalam kajian tafsir kita. Imam Ibn Hajar al-Asqalani sudah merinci syaitan-syaitan itu. Ada syaitan lakus. Ada syaitan murra. Ada syaitan siapa lagi? Di setan nggak waktu itu? Jadi kita berlindung kepada setan, setan yang udah kita catat. <laughs> yang gentayangan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Setan yang di pasar, setan yang di kiri kanan masjid, setan yang ada di kalangan perkumpulan-perkumpulan majelis taklim ulama-ulama, setan di kalangan para penyanyi pemusik. Semua udah dulu ya. Saya ingat sudah kan? Sudah. Jadi kita berlindung kepada setan, setannya kita udah tahu. Nah cuma itu setan ya, setan itu jin kafir kan. Nah. Berlindung kepada Allah dari kejahatan jin, yang bukan golongan setan, jin kafir pada umumnya. Sudah kita kan, sudah kita kita ketahui kan kiatnya dulu yaitu dengan mewiritkan ayat-ayat benteng. Sudah kan? Jadi fotokopi kan? Wiritkan ayat-ayat benteng itu. Mulai dari Alhamdulillah Rabbil Al-Fatihah. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ya kan? Kemudian ayatul kursi. Ayat satu ayat sesudah ayatul kursi. Dua ayat sesudah ayatul kursi. Tiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kan sudah ya? Sampai yang terakhir itu adalah uh, tiga ayat di akhir surat al hasyr والله الذي لا إله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ayat-ayat benteng sudah ya kita kaji Alhamdulillah jadi saya tadi sebelum sholat sunat saya pikir untuk masjid al-muhajirin saya pikir ilmu saya udah habis ini <laughs> sudah dikasih semua Udah habis nih ngomong apa ini? Ya ini kan adalah rangkumannya ya. Apalagi yang kita disuruh minta berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada hammun dan hazanun. Ibnu Qayyim mengatakan Hamun itu adalah semacam penyesalan-penyesalan atas hal-hal yang telah lalu. Ya Allah, kami mohon supaya kami dilindungi untuk tidak menjadi stres gara-gara menyesali masa lalu. Walhazan sedih. sedih. Atbalik. Hami itu kami mohon perlindunganmu supaya tidak cemas akan masa yang akan datang. Itu hammi. Wal hazan itu sedih karena hal-hal masa lalu. Jangan sampai kami menjadi terpuruk benar gara-gara kesalahan itu. Kesalahan kepada Allah kita telah memohon ampun. Kesalahan kepada sesama manusia kita telah meminta maaf. Ya kan? dan kita telah saling memaafkan. Apanya yang harus sedih lagi? Apanya yang hamun lagi? Apanya yang hazanun lagi? Kalau kita biasa saling memaafkan habis sholat tadi kan bermaaf-maafan. Itu maaf beneran apa enggak tadi? <laughs> Jangan formalitas doang ya. Kalau maaf beneran, wah sudah plong. Tidak ada hamun, la hamma wa la hazan tidak ada hamun dan tidak ada hazanun. Terus apa lagi? Minal hammi wal hazani wa minal wa minal jubni wal kasali. Daripada ketakutan dan kemalasan. Jangan sampai kami ini ya Allah ya takut menghadapi masa depan, takut kepada ancaman, nggak takut lah walaupun ada teroris misalnya. usah takut. iya dah. Dalam hati kita, ajal itu ada di tangan Allah. Hidup mati itu ada di tangan Allah. Apa kena bom apa mati sakit di rumah sakit Pertamina <laughs> bagaimana? Iya dah. Di kasur yang empuk sana kan? AC dingin di situ, tetap aja mati kalau sudah ajal. Iya kan? rumah sakitnya berbintang berapa begitu. Mati juga. nggak usah takut-takut amalah. Kami mohon perlindungan kepadamu supaya tidak malas ya Allah. Ya malas itu mungkin karena sakit ya. Artinya tadi kan kita minta sehat. Wa'afiatan fil jasadi. Kalau afiat jasadnya semangat kerja kan. Tidak akan ada malas malesan Nah malas malesan ini kadang-kadang baik karena keadaan tubuh maupun karena keadaan waktu. Dari pagi bulan puasa karena libur, ini hari Minggu kan? Dari pagi itu makan nggak bisa, minum nggak bisa, merokok nggak bisa, ajak tetangga main catur. <laughs> Sampai zuhur. <laughs> Nggak ada yang bisa dikerjain main catur melulu gitu kan. Habis waktu. Nggak ada yang bisa produktif. Bukan bersihin halaman masjid apa <laughs> gitu kan. Ya tak? Para sudah nggak bener main caturnya kan? Sudah akal-akalan. wah, plak, plak gitu kan. Makannya aja kadang-kadang kelingkingnya ngambil satu. Makan satu kelingkingnya ngambil lagi. Sudah bercanda itu main catur. <laughs> Iya kan? Main cepet-cepetan yuk. <laughs> Ya, dua, satu menit kalah gitu kan. Ya itu bentuk kemalasan karena tidak menghargai waktu. Kita berlindung juga daripada sikap tidak menghargai waktu seperti itu. Kemudian waminal jubni wal bukhl. Kita mohon perlindungan Allah daripada kebakilan, pelit. Karena apa? Orang pelit tidak banyak menghasilkan pahala pelit ilmu. Tidak banyak dia menghasilkan pahala gara-gara ilmunya itu. Ditanya dia diam aja, dia ngeles. Bukan ilmu diajarkan supaya bermanfaat. Atau kadang-kadang biarlah dia merasa pintar sendiri, orang lain biarin bego. Kemudian, wamin Kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada terkungkung oleh hutang-hutang. Nah ini kayaknya orang Indonesia nggak makbul deh. Kalau yang ini. <laughs> Gara-gara IMF, gara-gara Bank Dunia, Asia Development Bank, wah ini kita memang agak terkungkung nih hutang. Saya pikir-pikir yang satu ini kurang makbul doa kita. <laughs> terkungkung oleh hutang. Sehingga kita bisa dicekoi oleh yang memberikan piutang. Lu ke sana, lu kemari. Eh, lu harus nurut gua. Kata dia kan? Itu dicekoi kita nang, Ghalabatid dain wa qahrir rijal dan berada dalam tekanan sesama manusia, ancaman sesama manusia. Kami mohon perlindunganmu dari keadaan terancam kalau kita bersaudara sesama kita, absus salam kata Nabi. Kalau ketemu ucapkanlah assalamualaikum. Kira-kira ada rasa terancam enggak? Kalau kita enggak jahil sama orang, kira-kira ada rasa terancam enggak? Tidak. Itu kalau orang per orang. Nah sekarang di jalan raya, ada rasa terancam nggak? Ada. Ada. <laughs> Yang ngancam siapa? Ada rasa terancam oleh polisi? <laughs> ya kita buka-bukaan aja kan. Mungkin ada di antara kita Pak Polisi, jangan ngancem orang lah gitu kan. <laughs> ya jangan bikin tanda lalu lintas yang berubah-berubah semaunya dia. Gitu kan orang sampai kejebak gitu ya. Itu kan terancam di jalanan. Jadi jangan ada aturan-aturan yang membuat kita terancam. Terancam oleh apalagi ya? Kesembronoan lalu lintas. Kadang-kadang nyawa seperti tidak dihargai. Tahu-tahu udah ngeletak di jalan ditutup koran gitu, Gara-gara tabrakan. Nah ini kemajuan teknologi memang sedikit memberikan ancaman. Maka oleh sebab itu, ya berpergianlah seperlunya. Ya tak? Berkendaraanlah sebagaimana mestinya. Kendaraan itu alat kita untuk sampai ke suatu tempat lebih cepat daripada jalan kaki. Untuk mengurangi waktu tempuh. Kendaraan, motor, mobil dan sebagainya bukan alat untuk kita mati, bukan kan? Bukan alat untuk mati loh Alat supaya nyampai kepada tujuan lebih cepat. Itu yang kita pikirin. Bukan untuk matiin orang, nabrak orang, bukan. Itu semata-mata alat. Sudah, begitu kan falsafanya. Oh, kemudian kita takut ancaman, ancaman ekonomi misalnya sesama kita. Ini masih terjadi ya. Ancaman ekonomi itu adalah berbentuk tekanan daripada penguasa ekonomi. Tekanan daripada pemilik barang, kebutuhan. Ini beras naik enggak? Siapa yang ngancam kita nanti? Petani yang ngerja sawah apa pedagang beras? Pedagang beras yang ngancam. Iya kan? Begitu mau Ramadan, kemarin saya ditanya orang di Pusri, Pak, ini Ramadan kan bulan rahmat Pak. Iya, saya Tapi kenyataannya nggak menjadi rahmat Pak. Kenapa? Saya bukannya menolak Ramadan Pak, tetapi saya mikirin kenapa Ramadan ini menjadi kurang bernilai rahmat. Gara-garanya apa? Gara-garanya Pak, kalau setiap Ramadan sembako naik. <laughs> Iya kan? Jadi ini tidak menjadi rahmat atau kurang nilai rahmatnya. Saya ini pusing kalau saya mikir ini nih Pak. Apa sebabnya ini kejadian? Saya bilang begini Pak. Di dalam Islam itu ada filsafat perekonomian. Filsafat perdagangan. Filsafatnya itu yang tidak dipakai lagi. Di dalam Islam antara pedagang dan pembeli bukanlah musuh Kan begitu dalam Islam. Antara pedagang dan pembeli itu kawan. Begitu harus diniatkan. Ini kawan pedagang pedagang pakaian, pedagang sembako. Jangan menganggap orang yang membeli itu sebagai lawan yang harus ditaklukkan. Yang harus disakiti. Itu adalah kawan. Pembeli adalah kawan penjual. Penjual adalah kawan pembeli. Fungsi ekonomi di dalam Islam itu bukan untuk menjadikan si penjual barang menjadi kaya raya, si pembeli menjadi keblangsak jadi miskin. Bukan itu filsafatnya. Si penjual menolong kehidupan si pembeli. Si pembeli menolong kehidupan si penjual. Tetap prinsipnya wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tapi filsafat perekonomian itu sudah berubah. Si pembeli adalah ancaman, si penjual adalah ancaman bagi si pembeli. Bukan saudara. Ini Ramadan, saya mau naikin ini harga ini, harga ini, harga ini. Orang yang nggak punya duit nggak bisa beli. Orang yang punya duit banyak menjadi tertekan juga dia kan karena harga tinggi. Yang berkipas-kipas siapa? Bekipe-kipe kata sama Yang membeli itu. Saya dapat keuntungan gede. Saya hasil dia memeras dan menakut-nakuti si, si pembeli. Jadi filsafat ekonominya Pak saya bilang yang tidak betul. Filsafat olahraga. Kita sekarang sudah nggak punya filsafat olahraga. Di dalam Islam olahraga itu adalah untuk kesehatan olahraga itu adalah untuk perjuangan di dalam rangka menegakkan agama Allah. Olahraga bukan untuk perbuatan mubazir. Kan kata Nabi, ajari anakmu berenang, ajari anakmu memanah. Ya kan? Ajari anakmu berkuda. ini enggak kita mubazir bikin perlombaan lari 100 meter. 100 meter kan dari situ ke sana ya. Perlombaan lari 100 meter. Kalau ada dua orang yang berlomba ada nggak yang nomor satu ini? Pasti ada dong. Kalau dua orang yang berlomba yang satu nomor satu, yang satu nomor dua. Kalau seratus orang berlomba pasti ada yang duluan kan? Biayanya satu kali perlombaan untuk latihan lari 100 meter aja berapa miliar. Wala, ini kan sudah mubazir. Filsafat olahraganya sudah menjadi mubazir. Terang aja deh yang dulu dalam 100 meter. Iya kan? Jadi filsafat olahraganya sudah menjadi melanggar ayat wala tubazir tabzira. Sudah menjadi mubazir. Kadang-kadang olahraga itu sudah menjadi apa namanya kebanggaan, apalagi antar bangsa. Orang Indonesia suruh perlombaan 100 meter sama orang Amerika. Kira-kira menang siapa? Iya, dia gede, kakinya panjang. <laughs> Ya, kan? Iya, ya terang aja dia menang. Ya kan? Nah kita pun mau mengejar itu nggak bisa, fisik kita lebih kecil kok. Kuntet kita kan, dia gede. Jamaah sekalian, kita disuruh berlindung apa lagi ya? Doa-doa kita. Berlindung kepada suul khotimah, daripada pelit, daripada ketakutan, daripada dilanda hutang. Jadi kira-kira lengkap nggak ini doa-doa ini? Udah lengkap loh. Sebetulnya, apa lagi sih? Minta apa lagi? Tolak balak. Tadi kan sudah ada. Berlindung dari balak kan dari fitnah kan bahasa yang dalam hadis tadi. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Balak dalam kehidupan. Udah udah beres. Ya kan? Apa Pak? Oh, kalau doa supaya doa kita yang banyak itu dikabulkan oleh Allah, memang sudah dikasih resepnya oleh Allah. Berdoa <laughs> kamu. Ada resepnya kan? Iya kan? Apa coba? Tutup doa kamu itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana wahai Tuhan kami, taqabbal minna. Terimalah doa-doa kami itu. Diajari sendiri oleh Allah langsung. Kalimat Quran kan itu bukan hadis pak. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bagusnya ini yang doa penutup ya. Bukan Rabbana atina di dunia hasanah bagusnya. <laughs> Sebetulnya ya. Masuk akal nggak tuh? Rabbana atina fid dunya hasanah mestinya doa paling awal. Atau nomor dua dia setelah minta ampun. Ya kan? Doa itu memuji. Ya tak? Lakal hamdu ya Allah. Allahumma rabbana lakal ham. Hamdan kathiran tayyiban. Hamdan na'amin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu satu kan? Pangkalnya doa. Kemudian Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memuji Allah dulu baru berselawat. Karena kita mau berdoa minta ampun dulu. Allah mau pilih mestinya kan? Baru sapu jaga tadi. Atau taruhlah robbana atina fid dunya. Masih mau ditaruh di ujung. Tetapi penutupnya sekali adalah Rabbana taqabbal minna atau Rabbana taqabbal minna du'aana ya innaka sami'ud du'a kan ada ayatnya aja atau Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim kalau minta diterima doa tutupnya apa asmaul husnanya ini? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta diterima doa pakai menyebut asmaul husna samiun alim. Wah ini satu rahasia ya. Ya sudah kalau berdoa sendiri di rumah tutup. Rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم يا سميع يا عليم يا سميع يا عليم يا سميع يا عليم يا سميع يا عليم begitu kan 40 40 lah ya sami'u ya alim karena ternyata ayat yang menutup doa minta diterima doa adalah sami'un alim Bukan latifun khabir. Bukan ghafurur rahim. Bukan azizun hakim. Tapi sami'un alim. Nah selama Ramadan udah dicek belum? Sami'un alim ada berapa biji dalam Quran? Belum. Tadarus sudah tamat belum? Oh belum ya. ini tuh. Sami'un alim nomor satu dalam surat ini. Sami'un alim nomor dua di sini. Nanti waktu nutup doa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau ada 17 dalam Quran, ucapkan kembali. Ya Sami'u ya Alim, ya Sami'u ya Alim. 17 kali. Kalau 42 umpamanya dalam Quran, ucapkan 42 kali. Ya Sami'u ya Alimnya. Sudah Pak ya, terjawab. Apa resepnya supaya doa itu dikabulkan? Ada doanya langsung dari Allah. Langsung aja, ada masalah apa kita ber watawasau bil haqqi watawasau sabri. Kita bertukar pikiran, memberi dan menerima. Masih ada waktu? Silakan. Bapak sudah nanya tadi, apa resepnya supaya doa dikabulkan? Ada doanya. Pamungkasnya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam. Apakah e, bisa diukur atau dinilai orang-orang yang menghadapi sakaratul maut yang bisa dan dapat membaca dua kalimat syahadat? Jadi misalnya kalau orang yang menjelang e, sakaratul maut itu e, ada orang sekitarnya membacakan dua kalimat syahadat, disuruh baca gitu Pak Ustadz ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Lalu orang yang bisa itu tingkat keamanannya, tingkat keimanannya, Uh, apakah misalnya dia itu diampuni dosanya? Apa kalau orang yang tidak bisa membaca itu apakah dia uh, tidak tidak diampuni dosanya gitu? Ya. Uh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua soal yang berbeda, pak ya. Soal pengampunan dosa itu satu soal. Soal bisa mengucap la ilaha illallah apa tidak itu soal yang lain. Tidak ada kait mengaitnya dengan soal ampunan. Kait mengaitnya adalah dengan soal husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi betul yang Bapak katakan tadi, Rasulullah mengatakan halilu mautakum. Coba ajari tahlil orang yang sekarat itu. Tuntun dengan la ilaha ilaha illallah. Di dalam beberapa hadis dikatakan sebelum dituntun la ilaha illallah itu dia sudah agak parah sakitnya udah berat kelihatannya ikra'u Yasin. Bacakan Yasin. Sudah kelihatan wah dia sudah ada kan tanda-tanda kematian ya. Kalau orang-orang tua kan tahu dia ya. Mata sudah tegak pandangannya Ada yang mengatakan kalau orang yang akan mati itu laki maupun perempuan, kalau dia tidur kan telentang ya. Telentang, kalau dia tidur telentang di rumah misalnya, coba kamu pegang tulang belakangnya ini. Tulang belakangnya tidak tidak bengkok lagi. Tulang belakangnya sudah datar seperti ini. Itu tanda-tanda segera akan koid. <laughs> tanda-tanda segera akan koin. Nah itu cepatlah tuntun dengan La ilaha illallah. Tapi dulu sahabat-sahabat Nabi, keluarga besar Nabi, waktu Nabi akan meninggal, ya, itu memang ada tanda-tanda itu. Tanda-tanda pada fisik itu. Waktu Nabi, Nabi kan meninggal hari Senin ya. Hari Senin kira-kira jam 11 siang kan Nabi meninggal. Kira-kira habis sholat subuh begini, ah, Abbas paman Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali." li kata Abbas. Abbas kan paman Nabi ya. Uh, pak Pak Leknya Nabi. Kalau Pak Leknya Nabi berarti kan Pak Leknya Ali juga. Kata Abbas kepada Ali, "Li, Kaifa ahwalur Rasul?" Bagaimana menurut ente Rasulullah? Kata Ali, asbahal ya. Saya lihat akan baik sakitnya. Enteli nggak ngerti. Kata Abbas kan. Ya orang ponakan dia ya. Tentu dengan bahasa Arab ya. Ente nggak ngerti li. Saya lebih tua dari ente. Saya tahu tanda-tanda anak cucu Abdul Muttalib ini kalau akan meninggal. Saya tahu. Nah mungkin kita bisa pelajari di keluarga-keluarga tertentu ya. Apa tanda-tanda akan meninggal itu? Li kata Abbas kepada Ali, Rasulullah tidak lama lagi akan meninggal. Aku tahu anak cucu Abdul Muthalib tandanya akan meninggal begini, begini, begini, begini. Jadi sekarang habis ini kita pulang, makan sebentar ibarat kita ya, nanti kita ketemui lagi Nabi. Kalau kalau ada wasiat dia kepada keluarga kita secara khusus. Kata Ali, apanya lagi yang wasiat, Mang? Quran sudah dibacain semua, hadis sudah diterangin semuanya. Apalagi yang mau ditanyain? Akhirnya Ali nggak mau kan? Tidak mau lagi datang kepada Nabi untuk menanyakan kalau-kalau ada wasiat khusus. Quran sudah dibacain semua, sudah ditulis semua. Semua orang sudah nulis, sudah ngapal. Apalagi yang ditanya. Sunnah Rasul sudah kita lihat semua sepanjang hidup beliau. Jadi berdasarkan riwayat ini, memang keluarga-keluarga tentu tertentu mempunyai tanda tanda-tanda tadi. Seperti yang saya bilang tulang belakangnya sudah datar gitu ya. Nah kalau orang di kampung saya memang suka begitu orang-orang tua. Kalau udah parah betul ditaruh telapak tangan di bawah pinggang sini ya. Kayaknya belum deh gitu ya. <laughs> ya kan? Tulang tulang belakangnya masih bengkok gitu ya kan. Masih mau hidup nih <laughs> kelihatannya. Tapi ada yang mengatakan Ah sudah, siap-siaplah. Ada tanda-tanda ya. Nah jadi tidak ada kaitannya dengan soal pengampunan. Sebelum sakarat, sesudah sakarat masih bisa uh, masih bisa minta ampun ya. Langsung oleh dia atau oleh saudara-saudara sesama kaum muslimin atau oleh anak-anaknya. Tadi kita bilang wa maufiratan ba'dal maut. Kita mohon ampunan sesudah maut. Ada lagi? Ibu-ibu? Taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Taubat sebelum mati, rahmat sewaktu sekarat. Wa maufiratan ba'dal maut. Ya. Jadi artinya sesudah kita mati pun sesudah putus ajalnya apa mengucap la ilaha illallah apa tidak masih tetap ada kesempatan untuk mohon ampun walaupun bukan dia langsung ya. bagaimana itu soal mengucap la ilaha illallah atau tidak apa jaminannya ini saya bilang tadi teka-teki orang rajin salat mungkin juga dia tidak mengucapkan la ilaha illallah karena apa Waktu sakarat iblis pun hadir kan? Iblis hadir. Bu, menurut satu riwayat yang hadir waktu mau mati itu adalah malaikat-malaikat maut. Itu yang hadir kan? Untuk mencabut roh. Menurut kitab-kitab tafsir itu satu kelompok malaikat maut. Yaitu malaikat maut yang menggiring roh itu dari ujung kaki sebelah kanan badan kita sampai sini. Yang satu lagi menggiring roh itu dari bagian sebelah kiri sampai sini. Sampai ke halkum. Sampai sini untuk keluar itu di digiring oleh satu malaikat maut lagi. Jadi tiga malaikat mautnya. Jadi tiga malaikat maut yang hadir. Ada sebagian hadis walaupun diperdebatkan oleh para ulama apa sahih apa tidak. Ada yang mengatakan Jibril juga hadir. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, ulama berdebat. Ada yang mengatakan Jibril hadir, ada yang mengatakan Jibril tidak hadir. Tapi ada iblis. Ada setan hadir juga. Ada jin. Bisa jadi. Jadi kuncinya adalah memang kita biasa berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan itu. A'udzubillah itu kita ucapkan betul-betul. Kita paham apa artinya a'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari setan. Bagaimana berlindung? Kan jarang ditafsirkan ayat itu. A'udzubillahi rajim Itu biasanya jarang ditafsir ya. Termasuk kita belum belum nafsirkan ya di sini ya. Dalam kajian tafsir kita. Tafsir ta'awuz belum. Berlindung kepada setan itu. Bisa jadi kita tergoda oleh dia. Sebab malaikat kan nggak ngurusi iblis yang datang. Ya kan? Malaikat itu ngurusi mencabut roh. Tugas malaikat itu tidak overlap. Tugas dia bertiga menggiring roh itu sampai keluar. Ada iblis datang situ. Hingga ibarat kita ditabok oleh malaikat. Eh lu jangan deket-deket sini. Tidak begitu ya. Karena tugas dia bukan ngurusi iblis. Tugasnya cuma satu, mencabut roh. Selesai. Bahwa iblis ngerong-ngeroin kita, nah, ya itu mungkin saja. Jadi itu faktor faktor orang tidak. Ada juga orang kedengaran oleh kita sih enggak gitu, enggak mengucap la ilaha illallah. Tapi hatinya mengucapkan la ilaha illallah. Ya mudah-mudahan kita walaupun enggak bunyi tapi hati kita La ilaha illallah. Cukup? Oh, ada ibu satu lagi. Ya. Ya. Mengenai tobat nasuha itu Ustaz. Uh, eh, dia melaku, uh, sudah bertobat tapi setelah satu hari setelah itu meninggal belum sempat melakukan amal kebajikan gitu Ustaz. Bagaimana apa peradilannya di akhirat nanti? Oh. Ya tetap saja Bu ya, tetap saja amal baiknya dihitung, amal buruknya dihitung, ya kata-kata baiknya dihitung, kata-kata buruknya dihitung. Tetap dia menjalani hisab. Tidak ada orang yang tidak dihisapkan. Semua akan menjalani hisab itu. Apakah hisabnya bagus? Hisab yasira kata Quran atau hisabnya tidak bagus. Tetap dihisab. Selama ini dosa melulu kerjaan. Eh baru seminggu tobat mati. Ya, ya saya mau bertobat deh, saya mau sholat. Selama ini nggak sholat, saya tidak pacukan agama. Saya mau belajar. Belum sempat itu mati. Gitu ya. Padahal seminggu kan masih ada waktu sebetulnya ya. Tetap aja dihitung seluruhnya dengan teliti. Pada hari hisab. Yaumul hisab. Apakah dia masuk neraka atau tidak? Bagaimana tergantung kepada hasil hisab. Tergantung kepada mizan timbangan amal. Tergantung kepada keputusan Allah pada yaumul fasli, hari pengambilan keputusan. Tergantung kepada pahala hatinya atau dosa hatinya. Tak begitu. Rumus itu berlaku umum. Maka oleh itu kalau orang meninggal kita nggak dengar dia mengucapkan la ilaha illallah. Jangan kita klaim wah parah Cano nggak mengucap. Jangan. Jangan kita mengklaim jelek begitu. ya dah. Mudah-mudahan dia diampuni Allah. Itu saja. Sebab mungkin dia mengucapkan tidak tidak kuat lagi bersuara gitu ya. Cuman bibirnya doang bergerak gitu. Ada yang gitu kan? Ada yang memang terdengar la ilaha illallah. Ada kan? Ada juga yang kedengaran enggak, bibirnya bergerak enggak, tapi dia diam saja gitu ya. Ada juga kan? Tapi ada juga yang begini-begini, <laughs> yang gelisah. Ada juga yang mulutnya mangap, terus mata melotot gitu ya. Terus bergerak ke kiri ke kanan seperti gelisah begitu. Nah yang begitulah kalau kita ketahui dia bukan orang kafir, bukan orang munafik, itulah yang cepat-cepat harus didoakan. Tapi kalau kita ketahui dia orang kafir musyrik, haram kita doakan. Kalau kita ketahui dia orang munafik, haram kita mendoakan dia. Biarin aja. Ah, dukun-dukun nggak apa-apa ya. Dukun-dukun, ah, Jangan begitu, dukun kan belum tentu kafir, Pak. <laughs> dukun kan belum tentu kafir ya. Ya jangan kita mengatakan dukun itu kafir. Dukun itu kan dalam istilah kita adalah tukang obati orang kan? Apa bedanya sama dokter? Apa bedanya? Saya dulu diajari kiai, Pak. Obat kalau orang sakit perut. Saya ini dukun juga. obat kalau orang sakit perut. Itu nggak pakai apa-apa. Cuma diambil papan begini, papan kecil sebesar ini. Saya taruh abu, abu kayu bakar. Abu yang tidak ada najis. Taruhin di situ. Agak tebal. Tulis nama Muhammad. Muhammad. Terus nama Muhammad itu saya pegang dengan telunjuk kiri begini. Mim, ha, Memda, Tangan kanan saya pegangin dikit aja perut orang sakit itu. sembuh sembuh tuh pak. <laughs> Sakit perutnya kan. Jadi jadi apa? Waktu begini itu kan, ya Allah, mohon disembuhkan hambamu ini. Ya kan? Mana kita bisa nyembuhin dia <laughs> kalau bukan Allah kan? Ya Allah, mohon disembuhkan hambamu. Jadi dukun kita tidak boleh klaim bahwa dia jahat semua gitu ya. Ustaz kalau iya. tapi kalau dibantu dengan jin gitu katanya ini saya dibantu dengan jin saya gitu. Apakah Dukun itu tidak... ngomong bahwa dia ngobati orang atas bantuan jin gitu. Jin. Iya. Ya. Dia boleh-boleh saja. Tidak musyrik gitu Ustaz. Enggak lah. Dia kan tidak menyembah jin. Dukun ngobati orang tapi pakai jin. Dia suruh jinnya kan? Jin, kata dia kan, ini orang sakitnya nggak ketemu sama dokter. Ya kan, udah masuk Pertamina segala macam ini nggak ketemu, <laughs> gitu kan. <laughs> Ya udah berkali-kali. Coba lu lihat, sakit dia apa? Semua tubuh udah diperiksa kepala segala macam nggak ada sakit. Kata jinnya, ditumit penyakitnya, <laughs> umpamanya kan, tumitnya itu yang sakit. Ada satu sarap di tumitnya yang nggak beres. Obatnya apa? Ambil aja akar ilalang situ. Kata jinnya kan. <laughs> Bisa jadi. Dukunnya bilang ambil akar ilalang. Eh lu rendam ini ya terus minum ya. Yang ngasih tahu jin kan. Boleh jadi tumitnya sakit itu jin itu yang bikin penyakit. Dia yang nyakitin kan. Lalu dia bilang manusia ditumit tumit penyakitnya. <laughs> kan? Bisa. Nah jadi soal dia menggunakan jin itu urusan dia. Boleh. Hah? Kalau dia menyembah jin, dukun itu musyrik. Tapi rata-rata kan tidak ada dukun menyembah jin kan? Pada awalnya. Pada <laughs> awalnya itu nggak ada yang menyembah jin. Mula-mula itu kan teman nama jin. Kan gitu. Ini ngangon jin. Apakah jin kecil, bayi, apakah jin balita <laughs> gitu ya. Yang diangon nama dia. Apa mulukul jin nih raja jin yang udah umur 3 juta tahun bisa jadi kan. <laughs> Nah, itu kan tergantung kekuatan si dukun itu. Ada yang dia kuat cuma ya jin remaja lah gitu. <laughs> Ya dia bisa kendalikan pada awalnya. Dia minta Bapak saya dulu menurut murid-murid beliau, santri-santri beliau, kiai punya jin nabahan katanya sama saya. Ah, saya bilang yang benar. <laughs> ya kan? Enggak di rumah kamu itu ada jin. Gitu. Saya bilang, ah enggak lah saya suruh pergilah. Jin itu. Di rumah saya pak. Kan tetangga masjid gini. Setiap maghrib. Sesudah azan. Tapi tiap-tiap ini sudah azan. Itu pasti ada bunyi di pojok sebelah kiri. Tiap-tiap habis azan. La ilaha illallah. Bunyinya itu seperti bola jatuh di loteng ini. Dem. Getarnya itu sampai semua rumah. Sampai pintu. Ger ger ger ger ger ger ger ger. Nah, itu menurut santri-santri bapak saya itu adalah jin bapak. Nah, ketika bapak saya sudah meninggal, begitu maghrib kan pada takut ya. ger ter. eh, saya bilang jin, lu pergi. Pergi dari sini. Teman kamu udah jadi ancur, udah dalam tanah. Saya bilang, sana kamu. <laughs> Tiap maghrib saya omelin begitu. Pergi sana kamu. Bikin orang takut aja. Itu sahabat kamu udah mati. <laughs> sana kamu pergi ke kuburannya situ kalau kamu mau. Lama saya gitu pak. so ada adik saya pernah takut. Nggak berani ke ruangan depan. Tiap-tiap maghrib. Itu pintu yang terbuka. Itu bunyi pak Ger ger ger ger ger ger ger ger. Nah. Jadi ada awalnya itu apa namanya bisa dia mengendalikan jinnya. Tapi kemungkinan selanjutnya itu gantian. Jin yang mengendalikan dia. Kalau jin mengendalikan dia, tapi dia tidak sampai menyekutukan jin itu dengan Allah, dia tidak musyrik. Tapi biasanya kalau orang sudah dikendalikan jin, banyak dosanya. Maksiat dia. Begitu bahayanya. So dia gantian. Masa saya melulu ente suruh-suruh? <laughs> saya juga saya nyuruh ente. Bapak saya dulu, kalau ada orang kehilangan barang. Misalnya emas. Saya pernah lihat. Ada seorang ibu-ibu lapor ke bapak saya. Pak Kiai, saya waktu pernikahan si Anu dulu narok emas di tempat apa. Emas itu hilang. Kira-kira bagaimana cara mencarinya Kiai? Bapak saya nyuruh jinnya itu, cari, kamu cari barang itu. Ya tak? Ada yang lapor sama bapak saya, itu anak gadis saya berenang di sungai ya, kan di tempat yang yang tenang itu kan lubuk namanya kalau bahasa saya itu. Di lubuknya itu kan orang gadis-gadis suka berenang. Banyak juga yang kalungnya lepas sehingga masuk ke dalam sungai. Bapak saya suruh jin. Kamu cari itu emasnya. Ketemu. Pak. Dicari dia. Emas yang jatuh ke dalam sumur, misalnya dalam banget. Bapak, kamu ambil tuh. <laughs> Kan. Ambil jin itu. Kebo orang hilang di hutan. Pak Kiai kebo saya hilang tiga. Di mana itu kebo? Ya nanti. Disuruh cari. Tetapi kemungkinan kita dikendalikan jin itu memang besar juga Pak ya, pada tahap-tahap berikutnya. Itu yang diperingatkan Al-Quran. Awas, hati-hati. Kalau kamu tidak tidak selalu kuat mengendalikan dia, kamu bisa dikendalikan. Di situ bahayanya. Ya. Maka itu ya mestinya baru kuat mengendalikan jin itu puasa Senin Kemis mesti ya Mesti sholat tidak ada yang ketinggalan, zikir tidak ada yang ketinggalan. Uh, lebih kuat lagi kalau kita melakukan puasa Nabi Daud. Itu kan baru kita sedikit pede itu kepada jin itu. <laughs> Ya. Dia tidak bisa mengendalikan kita. Ini enggak puasa Senin Kemis kagak. Kemudian apalagi puasa Nabi Daud. <laughs> Ya, rawan sekali untuk dikendalikan. Akhirnya dia banyak maksiat. Di tengah-tengah maksiat itu mungkin dia menjurus ke arah lebih jauh lagi kafir kan? Bisa menjurus ke arah musyrik atau bisa belepotan dengan maksiat-maksiat itu. Nah, tapi tadi saya katakan, kalau orang sudah meninggal dunia, apakah kedengaran mengucap la ilaha illallah atau tidak? Jangan kita omeli lagi. Ya kan? Kecuali kalau dia ada punya tanda-tanda munafik, itu nggak usah didoain. Kalau dia punya tanda-tanda kafir, itu nggak usah didoain. Kalau dia kita ketahui dia ini pernah sholat, pernah Jumat, ya kan? Pernah sholat Jumat, pernah berjamaah maghrib, walaupun tiga bulan sekali misalnya kan. <laughs> ya kan? Jadi jelas bukan orang musyrik. Begitu putus nyawanya sudahlah, angkat tangan saja Allahumma firlahu warhamhu. Mohon ampuni dia ya Allah. Ya kan? Maka itu kata Nabi, kalau orang itu ada tanda-tanda beriman, janganlah diomel-omeli lagi orang yang sudah meninggal itu. ya toh? Jangan disebut-sebut lagi kejahatannya. Doakan saja dia. Quran cuma melarang mendoakan orang munafik. Quran melarang kita mendoakan orang musyrik. Udah, itu Kayak gitu ya, Bu ya. Jelas tadi ya? Akan dihitung sebagaimana normalnya orang-orang yang bertaubat itu. Taib, saya kira cukup ya. Mari kita tutup dengan tasbih majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين سلام على عيسى بن مريم سلام على محمد صلى الله عليه وسلم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته